ada Adapun yang ketiga minal hikmah fi da'wati ila Allah sulukul wadihatil Bayinat, sulukul wadihatil bayyinat wajtinabul mushtabihat menempuh menempuh menyampaikan menjelaskan perkara-perkara yang wadih yang jelas yang gamblang dan menjauhi menjauhi perkara-perkara yang samar-samar yang masih syubhat syubhat ini semacam kaidah dalam berdakwah kepada Allah ciri khasnya ahlu sunnati wal jamaah al-wuduh semuanya serba jelas semuanya serba gamblang yakni dengan adillah dalil-dalil yang jelas ayat hadis keterangan para ulama yang disampaikan semuanya perkara yang jelas-jelas termasuk bimbingan agama jelas dalilnya jelas keterangannya wadihat bayinat jelas itu maksudnya dengan hujah-hujahnya Paham ya? Ayat hadis keterangan para ulama. Tidak ada yang samar. Dan meninggalkan perkara-perkara yang masih samar. Meninggalkan menjauhi perkara-perkara masih samar. Perkara yang masih istibah bisa jadi masalah itu masalah ini perkara ini hanya diketahui oleh para ulama hanya diketahui oleh para duat ilallah yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh awamunas, oleh keumuman kaum muslimin maka yang ini jangan disampaikan terlebih dahulu kenapa masih istibah masih istibah jangan sampaikan dulu sampaikan yang jelas-jelas yang gamblang-gamblang masalah ini ayat, hadis, keterangan para ulama. Masalah ini ayat, hadis, keterangan para ulama. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Ini dari penjelasan Syekh bin Bas rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah hikmah, menerangkan dengan gamblang, dengan jelas dengan dalil-dalilnya. Paham misalnya? ya? Ahlu sunnah wal jamaah itu dalam berdakwah tidak pernah melemparkan syubhat tidak pernah melemparkan perkara yang masih samar yang belum jelas itu bukan ahlus sunnah tidak pernah menyampaikan perkara-perkara yang tersamarkan atas sebagian pihak atau kebanyakan pihak di forum umum perkara yang masih samar yang hanya dipahami oleh sebagian pihak disampaikan khusus intern di sebagian pihak tadi aja tidak disampaikan kepada pihak umum dikarenakan mereka semuanya masih samar ketika disampaikan akan memunculkan yang, yang namanya fitnah barakallahu fikum ini makna ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun hadithun nasa bima ya'rifun sampaikan ilmu sampaikan hadis kepada umat manusia, kepada masyarakat apa yang mereka kenali. Yang mereka tahu. Perkara yang gamblang-gamblang, jelas-jelas waldeh waldeh Yang masih samar-samar tempatnya tersendiri. Tempatnya tersendiri. Barakallahu fikum. La siyama ayyamal fitan. Terutama barakallahu fikum di masa-masa fitnah. Terjadi sebuah fitnah Terutama barakallahu fikum terjadi yang namanya tarakumul akhbar. Berita-berita yang saling tumpang tindih, yang belum jelas, yang belum clear. Maka yang masih belum jelas dipending. Jangan disampaikan. Yang disampaikan yang sudah wadah bayin, jelas, gamblang dengan dalil-dalilnya. Itu namanya hikmah disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga para ulama yang lain di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah mereka menyampaikan sesuatu bi alfadhin mujmalah dengan lafat-lafat yang masih mujmal yang global yang belum jelas ilqau syubhat bainal muslimin mereka melemparkan perkara syubhat syubhat yang masih rancu-rancu yang belum jelas di kalangan kaum muslimin ibtigha al fitnah kalau mereka jelas niatannya untuk menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin barakallahu fikum senangnya itu melemparkan kebingungan melemparkan syubhat yang membuat orang itu bingung atau membuat orang berpolemik membuat orang itu uh, gaduh dan semisalnya. Ini bukan ciri-cirinya harus sunnah. Maka seorang yang hakim dalam dakwahnya, yang hikmah dalam cara dakwah, yang dia sampaikan di forum umum kepada kaum muslimin secara umum, yang jelas-jelas yang gamblang-gamblang. Perkara akidah, sampaikan yang gamblang yang jelas, perkara dakwah jelas gamblang. Dalam semua bab. Dalam bab-bab agama, dalam bab-bab ilmiah, yang disampaikan yang jelas-jelas yang gamblang-gamblang dengan dalil-dalilnya. Yang dalam pembahasan, yang dalam pembicaraan yang belum jelas ini makomnya berbeda. Makomnya berbeda. Ini semuanya untuk meredam fitnah dan menunjukkan hikmah dalam perkara dakwah barakallahu fikum. Dari sini ikhwan para ulama kita menyebutkan sebuah faedah azimah Faedah yang cukup penting ialah at-tafriqu bainal majalis. Di antara hikmah dalam perkara dakwah membedakan majlis. di dalam menyampaikan sesuatu. Al-majalis ala qismain. Majlis majlis itu ada dua macam. Ada majalis ammah majelis-majelis umum yang dihadiri semua pihak dihadiri oleh kebanyakan ikhwah, kebanyakan kaum muslimin, bahkan awam awam muslimin. Forum umum. Daurah umum, muhadarah umum atau muhadarah khusus live. Kalau live ya umum. Nah, gitu ya. Nah, kalau sebagian mereka nya terbatas tapi di syuting dimasukkan di YouTube, ya jadi umum juga ya, kan Al-muhim konsumsi publik majalis amma di majlis yang seperti ini ya kawan di majlis yang seperti ini yang disampaikan murni ilmu faedah ilmiah yang jelas ayat hadis keterangan para ulama dengan bahasa yang pas dengan bahasa yang tepat ini makomnya makomnya untuk taksil untuk menjelaskan prinsip-prinsip din prinsip akidah, prinsip sunnah, prinsip tauhid, prinsip ibadah, prinsip akhlak dan yang lain-lainnya, ilmu. Kalaupun melakukan yang namanya ingkarul mungkar atau melakukan yang namanya tahdir pilih umum hanya disebutkan secara umum saja. Diingkari kemungkarannya dengan ayat, dengan hadis, dengan hujah, diperingatkan kaum muslimin dari sebuah bahaya kemungkaran, sebuah bahaya penyimpangan, tapi dengan bahasa umum. Tidak menyebut person dan segala macamnya. Ini majaris amah. Barakallahu fikum. Paham ya? Yang kedua namanya al-majalis al-khassah. Forum terbatas. Majelis khusus. Majelis yang hanya dihadiri oleh para uqala. Orang-orang yang akil, yang cerdas, yang bisa menyerap dengan baik yang bisa memahami dengan baik, yang bisa menempatkan pada tempat yang baik. Ini masih khusus, nah semua orang hadir. Disinilah bisa dibahas banyak hal terkait dengan masalah fitan, fitnah, fitnah. Ini di sini ya pembahasannya. Masalah fitnah, syubhat, membicarakan fulan wa alan, tokoh fulan, tokoh alan, tempat A, tempat B, dan yang lain-lainnya pembahasannya begitu rumit yang begitu uh, detail di sini tempatnya ikhwan majelis khusus orang yang memiliki ilmu yang memiliki uh, akal yang cerdas para ukola para hukama yang bisa menyerap dengan baik yang menerima dengan baik dan bisa menempatkannya dengan baik tempatnya di sini sehingga tidak menimbulkan yang namanya fitnah dan kegaduhan ini adalah Barakallahu fikum uh, maslakun salafi. Cara yang ditempuh oleh salafun saleh. Dalam Sahih Bukhari di bagus kisah ada sebuah, eh, ada sebuah berita sampai kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Adanya statement-statement sebagian pihak yang menyudutkan pemerintahan, menyudutkan kekhilafahan, menyudutkan penguasa. Dan itu perkara yang salah, hoa. Kabar-kabar yang miring, yang sumbang. Sampai ke telinganya Khalifah Umar. Marah beliau. Murka beliau. Maka beliau mengatakan, aku besok akan tampil di hadapan semua kaum muslimin. Aku akan sampaikan semua yang ada ini. Besok itu adalah pada saat musim haji. Pada saat mauqif, wukuf di Arafah. Mau diambil kesempatan kumpulnya banyak orang, mau disampaikan ini semuanya. Ya kan? Padahal perkara terkait dengan masalah kenegaraan, masalah uh, in, in, intern kekhilafahan dan segala macamnya itu. Ketika itu ada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Tahan wahai Amirul Mukminin. Besok itu adalah waktunya musim haji. Hadir padanya ghaugha'un nas, orang-orang yang enggak akil, orang awam yang enggak cerdas, yang enggak ngerti masalah. Mereka ini nanti yang mendominasi majelis sekitarnya engkau. Umumnya mereka yang semangat paling depan. Saya khawatir kalau kamu nanti menyampaikan di hadapan mereka, mereka tidak bisa mencerna ucapan kamu. Tidak bisa mencerna ucapan kamu. Dan nanti mereka akan menyebarkannya kemana-mana dari engkau wahai khalifah dalam keadaan pemahamannya tidak seperti yang kamu inginkan. Amhil, tunda hatta tak tiel Madinah tunda sampai engkau datang ke kota Madinah. Fa innaha daru hijratin wa ilmin wa fiqhin wa iman. Hijrah eh, Madinah tempatnya hijrahnya kita, tempat keimanan, tempat fiqhnya para ulama. Di sana ada para eh, eh ahlul ilmi, ahlul fiqh yang bisa mencerna ucapannya kamu dan bisa meletakkan pada tempat yang kamu inginkan dari ucapan kamu tadi. Maka beliau mengatakan, "Na'am, ajal." Ya, beliau mengatakan setuju. Dan pertama kali Aku sampai di kota Madinah, aku akan langsung menyampaikan masalah ini di hadapan kalian semuanya. kalau Ini bukan semata-mata kisah, tapi darsun azim, maslakun salafi. Barakallahu fikum. Membedakan majelis ketika yang diangkat, ketika yang dibahas perkara-perkara cukup rawan, fitnah, polemik dan segala macamnya, itu bukan di forum umum, bukan di forum umum tempat menyampaikannya itu di forum khusus di kalangan para ulama, di kalangan para ukola, di kalangan para hukama. Itu tempatnya ya, ikhwan. Ini adalah hikmah dalam perkara dakwah. Maka termasuk dakwah fawda. Tahu fawda? Dakwah yang suka bikin ribut. Bila hikmah dengan tambah hikmah wala rahmah. Menyampaikan semuanya di forum umum. Masalah ilmu forum umum, masalah fitnah forum umum, masalah eh, perkara-perkara masih samar forum umum perkara polemik forum umum uh, perkara yang sifatnya intern privasi intern disebarkan di forum umum tidak umum kok saya menyampaikannya di masjid saya sendiri tapi live streaming didengarkan satu dunia ketika masuk ke uh, streamingnya tadi itu nyampaikannya di hutan tempatnya di hutan soalnya ya, Ikhwan tapi ada internetnya streaming yang mendengarkan seluruh penjuru dunia mau di, diumumkan Hah? dengarkan semuanya ternyata yang dibahas masalah perkara-perkara yang sifatnya polemik dan segala macamnya yang mestinya tempat penyampaiannya bukan di forum umum di forum terbatas camkan baik-baik ini maslakun salafi maslakun salafi at-tafriq bainal majalis barakallahu Nah, sehingga seorang dai nggak semata-mata menyampaikan, tapi harus tahu penyampaiannya. Ini yang saya inginkan eh, satu poin ini kan untuk menjelaskan penjelasan ucapan Ibnu Qayyim yang saya bacakan sebelumnya. Yang namanya hikmah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Pada waktu yang sesuai. Timingnya pas, makomnya pas, sikonya pas, kondisinya pas. Di antaranya adalah tafrik bainal majalis. Kalau masalahnya ilmu sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu itu sampaikan ya, kok. Nah, antum kasih kaidah-kaidah ilmu, ayat, hadis. Jadi orang nerima tuh nerima ilmu. Masuk ke hatinya rasanya dingin, menenteramkan hati, ya, menumbuhkan keyakinan, sabar, mantap. Itu Jangan menyampaikan perkara-perkara berpolemik. Ketika sampaikan masuk ke hati, muncul bara amarah, muncul bara kedengkian, muncul bara ini namanya bukan dengan hikmah. Ini namanya dakwah bil fitnah. Hati-hati. At-tafriq bainal majalis. Tentu yang paham begini para dai-nya. Para madunya kan cuma terima saja. Oh, bukan bukan dai-nya. Dai-nya harus paham. Nih, dikasihkan untuk publik. Ambil barang matang enak lezat jelas yang ini bukan untuk kalian kalian tidak sanggup makan terlalu pedas nah, ini untuk khusus konsumsi hidangan orang-orang yang memang ahli pedas-pedas ini untuk mereka ya begitu dimakan tahu oh ini pedas tempatnya sebelah sini harus begini at-tafriq bainal majalis tolong camkan baik-baik yang berikutnya lagi barakallahu fikum yang juga disampaikan oleh para ulama terkait dengan uh, hikmah dalam perkara dakwah masih berkaitan dengan poin-poin yang di atas ialah laisa kullu ma yu'lamu yuqal laisa kullu ma yu'lamu yuqal wa laisa kullu ma yu'lamu yunshar tidak semua yang kita ilmui itu disampaikan. Tidak semua yang kita ilmui itu disebarkan. Tolong ucapkan baik-baik. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Kalau tadi terkait dengan masalah majelisnya dibedakan, ini terkait dengan muatan pembahasan temanya. Kalimat ini, laisa kullu ma Di situ ada sebuah ilmu. Kita nggak mengatakan yang bukan ilmu. Kalau mau dirinci, sesuatu itu dua macam. Satu ilmu, ayat, hadis, keterangan ulama, ilmu. Yang kedua bukan ilmu. Kamu katakan terserah mau dikatakan kejelekan, kamu katakan fitnah, terserah. Ketika ini fitnah jangan disampaikan. Ini bitifak, jelas. Ini perkara fitnah, bukan perkara ilmu, tidak boleh kamu sampaikan. Yang kedua, ini ilmu. Ini ilmu ini, ilmu syariat. Ketika ini sifatnya adalah ilmu, tidak semua ilmu kamu sampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua ilmu yang kamu dapatkan kamu sampaikan semuanya. Tidak semuanya. Lihat madu'unya. Lihat madu'unya. Ini mustawa ilmunya seberapa tingkatan ilmunya seberapa supaya kamu tahu dikasih ilmu yang sebelah mana dia ini ada mustawa ilmu paham tuh itu mana mana ucapan sahabat Arif Nabi Talib Hadisun haditsun nas bima ya'rifu yang kamu hadapi awamun nas orang-orang awam kamu membicarakan ilmu yang kamu kuasai kamu membicarakan tentang ilmu takhrijul hadis Wah, terangkan orang awam terangkan panjang masalah ilmu hadis itu begini begini begini begini cara mentahkik sebuah hadis uh, diambil dari buku ini buku ini buku ini buku ini uh, caranya begini begini begini orang gini semuanya gini ngomong ngopo kui ramudeng nggak nyantol ada yang negur ya akhi jangan nyampaikan itu mereka nggak paham loh ini ilmu ya akhi ini ilmu ini. Iya betul itu ilmu, tapi laisa kullu ma yu'lam yuqal. Kenapa? Karena ilmunya ini ilmu yang mendalam yang kamu hadapi orang-orang awam. Kalau ini sampaikan kepada santri. Kalaupun santri bukan semua santri, santri yang masih di, di PAUD tidak mungkin kamu sampaikan seperti ini. Santri yang di tahfid tidak mungkin sampaikan seperti ini. Ini santri syabab program takhasus sampaikan ilmu ini betul itu pada makomnya atau yang kedua bisa jadi ilmu tadi ini barakallahu fikum ketika disampaikan secara umum orang banyak salah paham khawatir gagal paham maka jangan disampaikan jangan disampaikan sampaikan hanya kepada orang yang bisa memahaminya saja ini ilmu ini ilmu. Dalilnya ialah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala wa Ketika Rasul menjelaskan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Bukhari Muslim ya kan. Haqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hada wa syahid. Dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak syirik. Kata-kata ini. Kata sahabat Mu'ad, "Ya Rasulullah, afala nas?" Apakah boleh saya sampaikan kepada semua orang sebagai kabar gembira? Ilmu apa ilmu ya, Ilmu ini, ilmu tauhid. Apakah boleh saya, saya, saya sampaikan kepada semua orang supaya mereka bergembira dengan ini? Apa kata Rasul? La Fayat Jangan nanti mereka bersandar pada riwayat ini. Khawatir yang mendengarkannya nggak paham. Akhirnya masuk pemahaman yang penting tidak syirik. Yang penting saya tidak syirik, nggak bakal diadab. Kan tidak syirik. Saya mau zina, kan bukan syirik. Saya mau mencuri, kan bukan syirik. Saya mau ngapa-ngapain, yang penting bukan syirik, nggak bakal diadab. Bahaya itu. Rasul menahan jangan nanti mereka tawakal bersandar pada riwayat ini. Itu ilmu, nggak semua disampaikan. Ini ilmu tauhid, ilmu akidah. Khawatir orang yang mendengarkannya gagal paham, stop, jangan sampaikan dulu. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang disampaikan eh, yang kamu ilmu disampaikan. Apalagi terkait dengan bab fitnah. Dengan perkara-perkara fitnah, fitnah di tengah kaum kaum muslimin lebih-lebih yang masalah ini ditahan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah athar Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, arda dalam dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku menghafal ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana. Ya, wi'a itu bejana besar, beliau katakan dua bejana, bejana besar dua ini banyak ilmunya, tapi dua macam ilmu. Amma ahaduhuma faqad bathastuh. Adapun bejana yang pertama sudah saya sebarkan tengah-tengah kalian. Belum mengatakan setelah itu wa ammal akhar lau bathastuhu quti'a hadzal bulqum. Tapi yang kedua ini kalau saya sebarkan akan putus urat urat nadi saya ini. Artinya apa Ikhwan Tidak beliau sampaikan. Padahal ilmu langsung dari Rasul. Dikatakan oleh para ulama, atau melihat dalam Fathul Bari dalam syarahnya, bejana yang kedua ini <clears throat> berkaitan dengan masalah fitnah, fitnah. Ini kalau disampaikan bisa terjadi pembunuhan. Beliau akan terbunuh dan akan muncul kekacauan, kekacauan, pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Artinya apa? Fitnah. Beliau tahan. Tidak disebarkan. Itu bukan namanya menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi menunda penyampaiannya sampai pada waktu yang pas atau menyampaikannya hanya pada orang-orang yang paham saja. Tidak sembarang orang. Itu laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Paham ya? Tidak semuanya kamu kamu sebarkan ilmu Yo sampaikan ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan. Tidak mandang bagaimana waktunya, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, bagaimana madunya, bagaimana majelisnya. Yang penting ilmu, sampaikan. Ini bukan hakim, ini bukan orang yang yang yang yang, yang hikmah dalam cara dakwah. Ini namanya dakwah fauda. Yang hakim itu memilah-milah tadi itu. Yang ini maslahat atau tidak? Oh maslahat sampaikan Oh yang ini nggak mungkin untuk banyak orang, untuk sebagian pihak, sebagian pihak saja. Yang ini simpan dulu, bahagia kalau sampaikan. Simpan dulu, bukan disembunyikan, simpan dulu sampai pada waktu yang tepat. Faham ya, ikhwan ya? Kaidah umum terkait dengan ilmu ini, bab ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka ucapkanlah perkara-perkara yang baik Atau dia hmm, Atau dia diam Yang baik-baik saja Perlu pertimbangan masa Mengandung maslahat atau tidak Dari eh, Barakallahu riwayat di atas Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dari hadis ini barakallahu fikum diambil sebuah faedah penting yaitu ahlu sunnati wal jamaah tidak akan menyampaikan sesuatu tidak akan berbicara la yatakallam ahlu sunnati wal jamaah saya mengatakan ahlu sunnah dia merupakan ciri-cirinya ahlu sunnah ahlu sunnati wal jamaah tidak akan berbicara tentang sesuatu sampai dipastikan tiga perkara. sampai dipastikan tiga perkara. Tiga ya? Tiga insya Allah ya. Taib. Yang pertama adalah dia atau mereka meyakini keabsahan kesahihan sesuatu tersebut Ini tentunya diketahui dengan dalil ayat atau hadis. Yakin ini syai'un hak sesuatu yang diyakini benar. Ilmu hak. Dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama barakallahu fikum. <clears throat> yang kedua, meyakini mereka meyakini keabsahan pemahaman ilmu tadi pemahaman ilmu tadi istidlalnya benar pemahaman ilmunya benar ini dengan cara kembali kepada pemahaman salaf kembali kepada syarah-syarahnya para ulama yang mu'tabar kalau ayat kembali pada tafsir-tafsir yang mu'tabar tafsirnya para ulama kalau hadis kembali pada syarah-syarah yang mu'tabar dari syarahnya para ulama dengan pemahaman salaf dipastikan ini sahih ini hak yang kedua dipastikan barakallahu fikum pemahamannya benar istidlalnya benar maknanya benar ada lagi yang ketiga ada lagi yang ketiga barakallahu fikum ketika menyampaikannya ketika menyampaikannya tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar ketika menyampaikannya tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripadanya ini tiga perkara ya ini semuanya diambil dari hadis di atas faliyakul khairan awliyasmud. jadi khairnya itu khair pada asal ilmi asal ilmunya ilmu yang sahih benar hak Khair pada pemahamannya dan khair pada efeknya. Ketika efeknya bagus, maka disampaikan. Faham gak? Ketika sesuatu itu bukan ilmu, nggak mungkin disampaikan. Ketika dipastikan itu perkara hak, tapi belum jelas pemahamannya, nggak disampaikan. Sampai jelas pemahamannya. Ketika dia perkara ilmu, dia perkara hak, jelas pula pemahamannya, tinggal lihat sikonnya. Ketika saya sampaikan maslahat atau kemadarat. Ketika maslahat maka disampaikan. Faliyakul khaira. Tapi ketika tidak eh, ketika disampaikan muncul fitnah besar maka yasmud dia diam. Tidak menyampaikannya bukan disembunyikan tapi ditunda penyampaiannya pada waktu yang bermanfaat atau hanya disampaikan di depan orang-orang yang akil yang bisa mencerna dengan baik dan bisa mendudukannya di tempat yang tepat yang baik. Barakallahu fikum. Ini hikmah. Faham dong? Falaisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua ilmu disampaikan ada ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum. Juga walaisa kullu ma yu'lamu yunsyar. Tidak semua yang kamu ilmui disebarkan. Ini penting. Ini ditambahkan Dikarenakan sekarang dunia dunia penyebaran. bahasa dunia dunia posting. Ya, tidak semua yang kamu ilmu kamu sebarkan, kamu posting. Enggak. Sama tuh kaidahnya dengan yang disebutkan sebelumnya. Dipastikan dulu ini ilmu ataukah tidak, hak ataukah tidak. Pastikan dulu pemahamannya benar ataukah tidak. Dan yang paling penting menunjukkan hikmah dalam perkara dakwah ketika disebarkan memunculkan madharah atau mafsadah. Ketika mafsadah jangan. Ketika manfaat yang besar sebarkan. Sehingga dakwah alusunah itu dakwah yang hudu, dakwah yang tentrem, yang damai, yang tenang, dakwah yang rahmah, menebarkan kasih sayang, dakwah yang manfaat yang maslahah. Itu dakwahnya alusunah dengan hudu ilmiah dengan ilmu bil hikmah itu dakwahnya ahlu sunnah ahlu sunnah ahlu sunnah bukan ahlul fitnah ahlu sunnah ahlu sunnah bukan ahlul fawda ahlu sunnah ahlu sunnah bukan orang yang menyimpang ahlu syubha ahlu sunnah ahlu sunnah bukan orang yang sesat yang yang mubtadi bukan ahlul bid'ah itu namanya hikmatun fid dakwah hikmah dalam dakwah barakallahu fikum dan masih banyak di kepala kita orang ikhwan. Ya di sini yang mau kepingin diutarakan. waktu yang nggak memungkinkan ikhwan fillah Panjang, panjang disebutkan oleh para ulama suar al-hikmah. Minal hikmah seperti ini, minal hikmah seperti ini. Itu banyak. Dikarenakan pentingnya bab ini dan dikarenakan tidak semua dakwah bil hikmah dan dikatakan kata-kata hikmah dalam dakwah itu sebuah kalimat yang begitu indah, yang begitu masya Allah, yang begitu syar'i sehingga harus ditampilkan dengan wujudnya yang sebenarnya barakallahu fikum. Fakunu hukama'a fi hadhihi dakwah. Jadilah orang yang hakim dalam dakwah salafiyah ini barakallahu fikum. Hormati dakwah salafiyah ini, dakwah sunnah barakallahu fikum seseorang yang menghormati dakwah salafiyah dia tidak akan e, nggak akan suka terjadi padanya berbagai macam fitnah-fitnah dan kegaduhan. Seseorang yang acuh tak acuh, tidak pernah menghormati dakwah yang mulia ini, maka dengan ringan dengan enteng bagi dia menebar fitnah dan menebar berbagai macam e, kegaduhan di tengah-tengah dakwah yang mulia ini. Kunu hukama. Jadi orang yang hakim dalam bab ini jadilah orang yang akil dalam bab ini barakallahu fikum terutama mulut disumpel ngomongnya yang baik atau diam tangan dikerangkeng jangan nulis posting yang uh, yang yang macam-macam posting yang baik atau diam pertimbangkan maslahat dan madaratnya jadi orang yang hakim yang bijak dalam semua perkara barakallahu fikum Allahu taala a'lamu bis <clears throat> <clears throat> Saya seorang karyawan sebuah perusahaan Jam kerja dari perusahaan jam 7 pagi Pulang jam 5 sore Tapi saya sering datang jam 7.30 dan pulang jam 4.30 Hukumnya apa? Korupsi Tidak banyak korupsi waktu eh, Anda mengurusi setengah jam di awal Setengah jam di akhir Ini enggak amanah ya Pak Enggak amanah Paham ya? Kecuali ada peraturan resmi dari perusahaan, bukan dari e, kepala bagian perusahaannya. Kalau kepala bagian bisa kau kilakan sama antum. Nah, perusahaan resmi mengatakan jam 7 dan dikasih toleransi sampai jam setengah 8. Ini nggak ada masalah. Harus jam 7. Jam 7. Antum harus jadi orang yang amin, yang amanah dalam masalahnya. Ahlu sunnah itu umana orang yang amanah dalam perkara ini barakallahu Maka saya anjurkan sangat pada para ikhwah-ikhwah yang ada di berbagai macam perusahaan yang ada, jadilah contoh contoh karyawan yang baik. Niatkan ikhlas lillahi taala beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah amanah kerja. Insya Allah barokah hartanya antum, barakallahu fikum. Jadi ingat ya perusahaan yang halal ya, barakallahu fikum. Nah, kan. ini juga panjang pembahasannya. Bentuk-bentuk pengkhianatan para karyawan itu banyak ya, Pak. Ada bab khusus bentuk-bentuk amanah dalam kerja itu dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan masalah waktu kerja, terkait dengan masalah fasilitas, terkait dengan berbagai macam eh, inventaris oh, itu panjang pembahasannya. Jadi kita nggak panjang ya, hati-hati. Nah, yang jadi karyawan harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya jangan, jangan jadi karyawan. Eh, artinya harus belajar ilmunya supaya antum bekerja di atas ilmu syar'i barakallahu fikum wallahu taala alamu bis-shawab Nah, ya ini cukup insyaallah ya persiapan untuk yang zuhur ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga dipahami dengan baik, dicerna dengan baik dan ditempatkan di tempat yang baik karena saya yakin yang di hadapan saya adalah para hukama, orang yang hakim-hakim dan para uqala yang akil-akil. Barakallahu fikum.